Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al matni Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al Tapi bahwa fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan fi hadis 66. An Abi Umamah qala Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhilunil jannah qala alaika bisawm fa innahu la idla lahu thumma ataituhu athamiyah fa qala alayka bisiyam lafdu ala yufidul wujub maka di akhir pembahasan tentang permasalahan lafdul ala yufidul wujub penulis memberikan pendalilan tentang kewajiban siam Ramadan dengan lafaz ala yufidul wujub dan kisahnya seperti di hadis-hadis terdahulu dari Abi Umamah di saat mendatangi Nabi yang pertama kali mengatakan murni bi amalin yudkhilunil jannah ya Rasulullah berikan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga dikatakan alaika bisawm wajib bagi kamu untuk berpuasa Ramadan dohirnya kewajiban di sini puasa Ramadan dan bisa jadi siam selain puasa Ramadan juga, namun intinya puasa Ramadan wajib hukumnya. Dan yang lainnya sunnah. Dan pendalilan untuk yang lainnya keutamaannya adalah fa'innahu la'id lalahu. Meskipun puasa wajib ataupun puasa-puasa yang sunnah, maka pahalanya sangat besar, tidak ada bandingan dari pahala-pahala yang lainnya. Kemudian aku mendatangi yang kedua kali dan bertanya seperti pertanyaan yang pertama perintahkan kepadaku suatu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dikatakan alaika bisyam maka wajib bagi kamu untuk berpuasa maka Abu Umar al-Bahili barakallahu fikum dia adalah seorang sahabi yang bernama Sudai ibnu Ajlan Abu Umamah masmuh ya Hudaifah Hah? Sudai ibnu Ajlan Sudaya. Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili wa huwa mimman ghalabat alaihi kunyatuh ka Abi Sa'id Al-Khudri Abi Hurairah Abi Musa Al-As'ari Abi Bakar As-Siddiq maka banyak dari sahabat yang ghalabat alaihi kunyatuh yang mana kunyahnya lebih masyhur daripada namanya dan beliau meriwayatkan dari Nabi dan meriwayatkan dari para sahabat yang lain seperti Umar ibn Khattab juga meriwayatkan dari Abi Ubaidah Amin Hadil Ummah dan Abi Darda serta Mu'ad dan dia termasuk dari sahabat yang meninggal di akhir para sahabat yang lain. Maknanya dia dari sahabat yang akhir meninggal di Syam, di Suriah. Maka akhir yang meninggal di Suriah dari orang-orang yang paling baik yang mengikuti Nabi dulu adalah Ibn Ajlan Abu Umama. Yang keutamaan beliau, maka beliau orang yang sangat pemberani. Dan selain itu, ahlul ibadah. Seperti datang khobar yang mana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Musnad al Harith yang mana hadisnya hadis yang sahih disebutkan bahwa Abu Umama berkata Ansa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwan fa ataituhu qultu ya Rasulullah udullah li bi syahadah qala Allahumma salimhum wa ghanimhum maka di saat Nabi bersiap untuk berjihad dan aku pun berjihad bersama Nabi berperang melawan kufar, maka aku meminta kepada Nabi ya Rasulullah, bisa bisyahadat. Wahai Allah, berdoa, doakan untukku aku mati syahid. Maka Nabi mendoakan lain. Allahumma salimhum wa ghanimhum. Wahai Allah, selamatkanlah mereka dan berikanlah mereka ghanimah. Menang di peperangan. Fagazawna Fasalimna wa gonimna. Kemudian kami berperang dan kami menang dan kami mendapatkan gonimah yang banyak. Jadi kaya raya. Kemudian terjadi peperangan bersama Nabi yang kedua. Aku pun datang kepada Nabi dengan mempersiapkan alat-alat perang dan siap untuk bertempur. Ya Rasulullah, Allah Ali bisyahadah. Allah doakan aku agar aku mati syahid. Didoakan lagi oleh Nabi, Allahumma salimhum wa ghanimhum. Maka wahai Allah kata Nabi, selamatkan mereka, menangkan mereka dan berikanlah kepada mereka al-ghanimah, rampasan perang dari orang kufar. Maka kami berperang dan kami kembali dengan membawa kemenangan dan harta yang melimpah. Kemudian Nabi mempersiapkan di peperangan yang ketiga. Dan aku pun datang. Fakultu ya Rasulullah, ataituka marratain as'aluka taqwallah li syahadah fakulta Allahumma salimhum wa minhum maka aku telah datang dua kali ya Rasulullah meminta untuk mati syahid dan kamu malah mendoakan untuk keselamatan dan akhirnya aku selamat dan mendapatkan kekayaan maka yang ketiga kali ini Fadullah li bisyahadah doakan aku agar aku bisa, bisa mati syahid. Tidak akan lagi yang ketiga oleh Nabi Allahumma salimhum wa ghanimhum. Fagazalna fasalimna wa ghanimna. Maka kami bertempur dan kami mendapatkan kemenangan dan keselamatan dan harta yang banyak. Kemudian setelah itu aku datang kepada Nabi sudah tidak minta lagi permasalahan mati syahid. Sehingga dia berpikir mungkin aku diinginkan oleh Nabi hidup dan mengamalkan amal-amal soleh bermanfaat bagi kaum ini. Maka datang kepada Nabi ya Rasulullah murni bi amalin aku akuduhu angka yang fa'uni Allah bihi. Maka pandangan dia sekarang sudahlah masalah mati syahid meninggalkan dunia ini mungkin Nabi tidak menginginkan. Mungkin Nabi menginginkan aku panjang umur dan mengamalkan amalan-amalan yang bermanfaat bagiku dan bagi kaum muslimin. Akhirnya dia meminta pertanyaan, meminta amalan yang lain. Bukan masalah mati syahid, meninggalkan dunia ini. Oh ya, maka ya Rasulullah, berikanlah kepadaku amalan yang bisa bermanfaat aku di dunia dan di hari akhirat kelak. Alaika bisawm fa inahulah la yitlalahu maka diriwayat dengan la mitlalahu. Yang diriwayat di matan disebutkan la idlalahu. Maknanya sama. Tidak ada bandingannya. Makna bandingannya hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Yudha'af. Kullu amal ibn Adam ila mi'ah wa sab'mi'ah min asyarah ila sab'mi'ah. Ini maknanya. Bahwa dia itu lebih daripada yang dijanjikan 10 kali lipat sampai 700. Fala maka Abu Umamah wa mar'atuhu wa khadimuhu la yunfuna illa siyaman. Fa idza ra'aitu naran aw dukhanan bin nahar fi manzilihim ulifu anahum i'tarahum baik maka setelah Nabi mewasiatkan kepada Abu Umamah alaika bisaum wajib bagi kamu puasa yang Ramadan dan puasa yang sunnah lainnya hukumnya sunnah maka dulu Abu Umamah dan istrinya dan pembantu-pembantu isi rumahnya tidaklah kecuali mereka melaksanakan saum tentunya saum yang syar'i bukan saum tiap hari tidak kemudian disebutkan jika didapati di siang hari rumah Abu Umamah dapurnya ngepul, ketahuilah bahwa dia sedang kedatangan tamu. Jadi kalau tidak ada tamu, puasa. Tentunya puasa syar'i. Namun jika dapurnya mengepul di siang hari, berarti ada tamu. Itulah keutamaan Abu Umamah. Dia bertanya kepada Nabi langsung berikan amalan, dia mengkonsekuensikan dengan amalan itu masuk kepada surga. Alaika bisawm. Maka setiap harinya tentunya dengan syar'i yang paling baik adalah puasa Daud, maka dia melaksanakan puasa dan jika di hari-hari bukan jadwal puasanya baik Daud ataupun Isnin wal Khamis dapurnya ngepul berarti ada tamu. Kemudian setelah itu dia datang kembali kepada Nabi. Maka Abu Mama nasab mempunyai semangat untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Kemudian dia dia datang lagi setelah meminta syahadat, mati syahid dan juga meminta amalan menyebabkan masuk surga diberikan puasa. Maka di sini pun dia minta amalan lagi. Ya Rasulullah, Inna kafat amartani bi amrin wa arju an yakuna Allah jalla wa ala fa nafa'ani bihi. Famurni bi amrin akhar yang fa'uni Allah bihi. Maka berikanlah kepadaku perintah yang lain yang mana Allah bisa memberikan manfaat kepadaku dengan amalan ini. Qala inna annaka la tasjud lillah sajdatan illa rafa'allahu laka biha darajah dan di riwayat angka biha khati'ah maka ketahuilah bersujudlah kepada Allah maknanya banyak sholat dan melaksanakan dalam sholat tidaklah orang yang melaksanakan sholat kecuali Allah angkat derajatnya dan Allah hapuskan dosa-dosanya maka ini amalan yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili dalam kehidupannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Harith di musnadnya dari jalan Wasil Maula Abi Uyainah an Muhammad ibni Abi Yaqub an Raja ibnu Haywah an Abi Humamah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan at dari jalan yang lain dari Mahdi ibnu Maimun Hadatana Muhammad ibnu Abdullah ibni ya-, ibni Abi Yaqub dari Raja Ibnu Haywa dari Abi Umama, Maka sanad yang sahih semua rijalnya thiqah dan Muhammad Ibnu Abi Yaqub dia adalah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abi Yaqub At-Taimi rawi yang thiqah. Maka sanadnya sahih. Maka inilah dari keutamaan Abu Umama yang mana beliau meriwayatkan hadis di dalam hadis ini sudah tiga hadis diulang. Seperti kami ketahui di permasalahan apa? Min asbab dukulil jannah puasa itu. Dan yang kedua ajrun adim usul ajrun usul ajrin adim Dan yang ketiga di bab ini, lapor ala yufidul wujud. Maka lapor ala yufidul wujud yang disebutkan oleh penulis maka di dalam hadis yang tiga tadi, alaika bisyam dan wa alaina saumu syahri Ramadan. Dan di riwayat alayya min Ramadan. Maka lafaz ala di sini dari segi i'rab ala ismun fi'il amr. Apa itu ismun fi'il amr? Katanya dia ism. Tapi dia fi'lun amr. Bagaimana ini? Kan kalimat terbagi menjadi tiga, ismun au fi'lun au harf. Maka bagaimana ismun tapi fi'un amr maknanya dia ism. Alaika, alayya, alaina, alaikum itu adalah ism. Namun di sini dia bermakna fi'lun amr. Makna alaika i'rabnya ism. Kemudian memberikan makna wajib atas kamu. Alaikum. Alaikum alaikum bisunnati Wajib wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Di sini ism. Namun maknanya fi'lun amr. Itu dia. Makna ism fi'il amr. Maka masuk kepadanya domair. Dan dia min sigatil amr. Di makna alzimuk. Wa alzimuna. Wa alzimuni. Maka makna alaika bisyam alzimuka asyam. Maknanya wajib bagi kamu puasa alaikum bisunnati. Maknanya takdirnya alzimukum bisunnati. Diwajibkan atas kalian untuk menghidupkan sunnahku. Maka lafaz di sini maknanya alzimu. Seperti berkata Aisyah, alayya siam. Maknanya alzimuni asyam. Bahwa ada kewajiban bagiku untuk melaksanakan asiam. Itu makna dari ismun fi'lun amr. Dan bisa jadi tidak dimasuki ataupun waqad la atau mir ala ismun fi'il amr. Bisa jadi ala ismun fi'il amr di sini tidak dimasuki domir seperti tadi alaika bisyam, alaina bisyam, terus juga ucapan Aisyah alaiya asom dan juga di hadis kirbat ibn Sariyah alaikum bisunnati maka ala di sini bergabung dengan domir tapi bisa jadi dia tanpa domir. Mana dalilnya? Di ayat Al-Quran. Ada dalilnya. Di mana? Walillahi ala nas hijul bait. Man istafa'a ilaihi sabila. Di Al-Imran. Maka di sini sahihnya ala nas. Bukan antum, bukan alaya, bukan alaina, tetapi ala nas. Maknanya sama. al Alzimu ala nas. Maka di sini Anas dia bukan dari domir, bukan alaika, tetapi walillahi ala nas. Maka berkata Ibnu Katsir di saat mentafsirkan ayat tadi walillahi ala nas hijul bait, hadhihi ayah wujubul haj indal jumhur. Maka ayat ini menjadi pendalilan kewajiban haji karena datang dengan ala dan ala ismun fi'il amr maka inilah ucapan penulis al yufidul wujub karena Allah adalah ismun fi'il amr dan di ilmi usulul fikih ismun fi'il amr memberikan makna wajib. Sehingga ucapan Nabi alaikum bismi dan ucapan Aisyah alaiya saum Ramadan dan ucapan kepada Abu Umamah alaika Bisiyam ini dohirnya bimakna alzimu Bisiyam dan sebagainya. Sekarang selesai dari hadis Lafaz alaika bisiam, alaiya bisiam. Sekarang pada wajah pendalilan kewajiban yang lain. Maka masuk kepada hadis nomor 67 di mana hadis ini datang dari Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anak aqrabiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala dullani ala amalin Ida amil tuhu dakaltul jannah. Qala ta'budullah. Lalu tusriku bihi syai'a. Waktu tuqimul salat al-maktubah. waktu adi zakata al-maktubah. Wa Ramadan, ramadhan. Qala walladhi nafsi biyadih. La azidu ala hada. Salam mawala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Man sa'rahu an yamduru ila rajulin min ahli nar min ahli jannah yamdur ila hadha muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah datang Arabi Ma'ruf Arabi nisbah kepada orang-orang yang hidup di zaman Nabi yang jauh dari manusia, yang hidup nomaden. Hidup di pasir mengikuti jejak-jejak air dengan gembalaannya. Dan mereka terputus kebanyakan dari hubungan manusia. Sehingga sesuai ucapan Nabi man bada jafa. Barang siapa yang hidup nomaden seperti badu, maka dia keras. Tidak mengetahui bagaimana bersimbiosis mutualisme dengan manusia seperti orang-orang yang di kota. Mempunyai tetangga, mempunyai rukun tetangga, rukun warga, bermuamalah dengan tetangga. Adapun mereka bermuamalah kebanyakan dengan kambing dan entaknya Hus, hus, hus, seperti itu, dipukulnya, untaknya dan sebagainya. Maka mereka kehidupannya keras sesuai ucapan Nabi, man bada jaba. Barang siapa yang hidup badui, maka dia akan keras. Hadis yang sahih juga ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga rahimahullah. Maka di dalam hadis ini datang kepada Nabi orang badu dan mengatakan, "Dulani ala amalin Tunjukkanlah kepadaku amalan jika aku melaksanakannya aku masuk surga. Disebutkan dari perkara yang rukun Islam. Kalau beribadah kepada Allah saja dan tidak melaksanakan kesyirikan kepadanya, watuki musolata al-maktubah dan melaksanakan sholat al-maktubah apa? yang wajib. Watu adi zakat dan membayar zakat yang wajib karena dengan lapor Allah wa tasumu Ramadan. Dan melaksanakan puasa Ramadan. Maka di sini wajah pendalilannya diidopahkan. Saum Ramadan kepada amal-amal yang disebutkan makruh dan maktubah. Dan di hadis Jabir pun sama pendalilannya. An Jabir an rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shalaitu as-salawati al maktubah wa sumtu ramadana wa ahlaltu Halal wa haramtu harama dan ajid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am qala wallah la azidu ala dhalika syai'a begitupun di hadis Jabir datang seseorang baru juga dia mengatakan apa pendapatmu wahai Rasulullah jika aku salat lima waktu yang wajib dan puasa Ramadan dan menghalalkan yang kamu halalkan dan mengharamkan yang kamu haramkan dan aku tidak menambahnya apakah aku masuk surga qala na'am qala wallah la maka aku tidak akan menambah perkara itu lihat bagaimana badu di sini seperti kami sebutkan mempunyai pemikiran yang tidak dengan manusia yang lain. Di mana seperti Abu Umamah di saat mengatakan, Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku amalan. Menyebabkan aku masuk surga, puasa. Kemudian menanyakan lagi, apa itu? Banyak sujud. Dan juga meminta untuk mati syahid. Adapun Arabi di dalam periwayatan yang kita sebutkan di hadis-hadis yang lain, kebanyakan kisahnya seperti itu. Aku tidak akan menambah dan aku tidak akan mengurang kecuali apa yang kamu perintahkan. Maka apakah aku masuk surga? Dikatakan oleh Nabi Naam masuk surga. Jika memang engkau berkonsekuensi dengan itu semua. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Labdu som Ramadan maktub ila salat al-maktubah wa zakah al maktubah fayufidul wujud. Wajah pendalilannya adalah diapakan puasa kepada siam Ramadan yang disebutkan al-maktubah dan di, diatapkan kepada salat yang al-maktubah dan zakah al maktubah maka begitu pun som Ramadan maktub kepada perkara-perkara yang wajib maka hukumnya menjadi wajib. Ini wajah pendalilan. Adapun hadis Abi Hurairah maka dia mutafakun alaih sudah tidak butuh lagi ini ditahrif kecuali faedah ucapan Nabi di hadis Abi Hurairah man sarahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah fal yanzur ila hada barang siapa yang di dunia ini kalian wahai sahabatku menginginkan untuk melihat contoh orang yang akan masuk surga lihatlah orang badu itu maka ini dari alamat nubuwah yang wajib bagi kita untuk mempercayainya. Karena ini tidak keluar dari lisan, tetapi ini dari wahyu. Karena permasalahan seseorang masuk surga dan neraka urusan Nabi atau bukan? Bukan. Karena di dalam hadis yang telah kita lewati di khutbah Jumat bahwa Nabi tidak bisa memasukkan dari kerabatnya kepada surga. Maka di saat di hadis Musayyib ibni Hazm yang mutafakun alaih, di saat dikabari bahwa Abu Talib sedang sekarat, maka Nabi di akhir perjumpaan dengan paman yang mengatakan Ya'am, diriwayat riwayat Ayu'am, Ayu harfi nida. Ya'am, Ayu'am, kulla ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha Allah. Maka Abu Talib tidak mau. Aba an yakula la ilaha illallah. Enggan untuk mengatakan la ilaha illallah maka akhirnya dia masuk api neraka. Dan diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad, "Innaka la diman akbar, walakin Allah ayah man Nabi tidak berhak untuk bisa memberikan seseorang masuk kepada surga dan kepada neraka. Namun di sini yang menjadi poin pendalilan di mana dia mengatakan man an yang yangdura ila rajulin min ahli jannah falyandur ila hada Maknanya di sini barang siapa yang ingin melihat penduduk ahlu surga, lihatlah orang ini, ini wahyu dari Allah. Sesuai ucapan Allah di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan dari lisannya kecuali dia dengan bimbingan wahyu. Dan permasalahan seperti ini banyak sekali. Seperti juga di permasalahan hadis-hadis yang lain seperti Talha, Ibnu Ubaidillah dan yang lainnya. Di mana Nabi mengatakan dakhalal jannah in sadaqa. Dikatakan oleh Nabi, orang ini akan masuk surga jika dia benar. Dan begitu pun kebalikannya. Di dalam hadis yang lain, di hadis mutafakun alaih juga, di ma'adkur dari Sahal ibn Sa'ad, Man arada an yang buru ila rajulin min ahlin nar fal yang ila Bukan hanya masuk surga saja, tetapi masuk api neraka. Seperti di hadis Sahal ibn Sa'ad yang mana dikisahkan Wajah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami pergi berperang bersama Nabi. Kemudian dalam suatu peperangan Nabi menunjukkan kepada para sahabat, "Man arada ayam dura ila rajulin min ahli nar fal dur ila hada." Barang siapa yang menginginkan seseorang penduduk ahli neraka, lihatlah orang ini. Dia akan diapin neraka. Maka kaget semua para sahabat. Orang ini berjihad di jalan Allah. Dan bahkan salat malam. Di malam-malamnya di Sabah. Kelihatan salat malam dan juga berjihad fisabilillah. Namun Nabi yang ini adalah dari wahyu wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mengatakan orang ini di api neraka. Tentunya wallahu alam tidak kekal. Karena dia termasuk dari muslimin. Namun muslimin yang mampir api neraka dulu itu maknanya. Maka para sahabat kaget. ba'ahu rajul. Maka ada seseorang yang mengikutinya melihat apa gerangan yang terjadi. Maka dalam peperangan di hari pertama dia bagaikan singa di peperangan yang jaya raya dan di malamnya menangis karena salat takut kepada Allah. Hari pertama, kedua, apa yang menyebabkan orang ini masuk ke neraka? Kami melihat seperti amalan kaum muslimin para sahabat yang lain. Illa tidak yaum fi syadidah kecuali pada hari itu dalam peperangan yang keras. Dia terluka dari tusukan-tusukan dari berbagai tempat. Karena dari zaman dahulu tidak ada sniper peluru dari AK-47 ataupun sniper yang panjang yang sangat besar sehingga memecahkan kepala ataupun menghancurkan jantung sekali tembak maka di zaman dulu ditusuk dari depan belakang pinggang, dan sebagainya, maka tusukan-tusukan ini menyakitkan. Namun tidak mematikan. Itulah yang jadi bermasalah. Disebutkan di dalam hadis orang yang mengikuti ini, orang ini terluka parah, namun tidak mati. Maka dia tertinggal tim. Tertinggal di padang pasir, tidak bisa ikut ke base camp kembali. Perang yang sangat dahsyat. Akhirnya dia meraung-raung dan dalam keadaan luka fasta jalal maut. Dia suicidal apa suicidal bunuh diri. saya sayfahu ila sama fakofaza alaih hatta kharaja baina katibai. Maka dia menancapkan pedangnya di tanah mengarah kepada langit dan dia lompat kepada pedang tersebut hingga keluar ujung pedang itu dari tulang berikatnya Dohirnya ke arah jantung. Di tulang berikat ini. Sehingga mati. Maka sahabat ini terkaget dan melaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah sadaqah. Maka mereka puas. Engkau telah benar ya Rasulullah dikisahkan apa yang terjadi kepada orang ini. Dan Nabi di riwayat mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha innamal a'malu bi khawatimiha. Maka orang ini istajalal mau, yang akhirnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Karena dia akhirnya melaksanakan dosa yang besar, maka berhak untuk masuk api neraka. Di sini zahir pertama khobar nubuah dari Nabi. Bahwa ini bukan permasalahan ucapan Nabi dari akalnya, dari pendapatnya, idiomnya, bisa imajinasinya, tidak. Tetapi ini dari Allah mewahyukan kepadanya. Dan yang kedua menjadi poin juga bagi kita. Alhamdulillah kita di sini di Ma'had ini melaksanakan ibadah sholat berjamaah, langsung menuntut ilmu, amalan yang besar. Dan melaksanakan puasa-puasa alhamdulillah bersama amalan yang besar. Namun kita tidak mengetahui apa akhir ujung kita. Kalau di akhir ujung kita kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, Rasulullah SAW telah berkata, Innamal a'malu bi khawatimiha. Maka penghisaban dia menjadi penduduk surga dan neraka dari mana? Amalan akhirnya. Maka kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari su'ul khatimah. Bisa jadi seseorang antara dia dengan surga itu hanya satu jengkal seperti di hadir Ibnu Mas'ud yang mutafakun alaih. Namun jika Allah menginginkan dia menjadi penduduk neraka, di akhirnya dia akan melaksanakan amal ahli neraka dan masuk kepada api neraka. Karena mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ini makna dari man arada ayam dura ila rajulin min ahli nar fal yandur ila hada. Maka hadis Abi Hurairah telah kita jelaskan dan hadis Jabir juga maknanya sama Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku sholat yang lima waktu al-maktubah yang wajib? Sumtu Ramadan. Diidopahkan sumtu Ramadan kepada sholat al-maktubah. Menandakan ini adalah pendalilan kepada wujud. Untuk permasalahan Jabir bin Abdullah kita lihat jam berapa masih ada waktu atau tidak? 42 menit masih ada ya. Maka Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini dia adalah Jabir bin Abdullah bin Amr al-Ansari as-Sulami dari Bani Salamah dan dia seorang mufti Madinah di zamannya. Dia dan bapaknya sahabat dan dulu Jabir bin Abdullah al-Hafad sunan Sunan Wa kafa fi akhir umrihi. Dia termasuk dari sahabat yang banyak menghafal hadis dan juga dia buta di akhir usianya. Dari keutamaannya dia minal mukfirin fi fil atar dan dia makdud dari sahabat yang menghafal di atas seribu. Maka dia fi as sadisa ranking yang ke-6 min asbahabil ulum. Maka dia setelah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti di ranking yang kelima. Udkur lana ya Yahudaifah ila ila hada. Ila Ila Jabir. Jabir ke-6 kan? Sebelumnya tadi siapa? Ibnu Abbas kelima. Pertama Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Aisyah, Hadla bila karena Ibnu Abbas, Cuma Jabir. Maka Jabir 1540 hadis. Muskilatan antam mataktu. Al-an wain daftaru. Hada taktub. Fi kitabah maaf matan taktub. Jabir khutbah as-sadisa. Hakad kitabah Basit, walakin aham. Mustaqtub min awal qawli, min awal ila akhir la, uktub kama hadil fawaid. Fayidul ilma bi kitabah, kala Rasulullah SAW. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis. Lianna al-khifdo khawwan. Karena menghafal itu dia akan mengkhianatimu. Sekarang, oh ya, paham. Besok ditanya, siapa dari enam orang itu lupa lagi. Karena al hibdu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Di saat kita butuh hilang. Kapan bisa dijaga? Diikat dengan tulisan di merojaah lagi seperti itu. Masuk angin. Angin. ternyata ada kipas angin. Dan Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis dari Nabi sekitar 1540 hadis, maka banyak periwayatannya di Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Maka dari Ashabul Asanid Jabir ibni Abdullah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim kebanyakan dari jalan Ibnu Jurayj an Atha Ibnu Abi Rabah an Jabir. Siapa? Ibnu Jurayj an Atha, siapa Atha? Ibnu Abi Rabah an Jabir. Dan juga dari jalan yang banyak Imam Al-Bukhari mengulangnya Sufyan Ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an Jabir. Maka sanad ini paling kuat. Kenapa? Karena Sufyan Ibnu Uyainah min akhbatinas dari buruknya Amr Ibnu Dinar dan Amr ibnu Dinar termasuk dari perawi yang paling banyak dari Jabir. Dan begitu pun jalan yang lain yang banyak Imam Muslim mengulangnya dari Tariq Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali an Abihi an Jabir. Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali dari bapaknya Muhammad ibnu Ali an Jabir. Maka keutamaan Jabir bin Abdullah juga selain dia minal muktirin di riwayatil bahwa kana min asja'in fil kitab. Dia adalah orang yang paling berani dan jagoan di saat melaksanakan jihad bersama Nabi. Sarfa makna Nabi fi min minal ghazawat. Maka dia ikut berperang bersama Nabi dari semua pertempuran. Lalu dikatakan kepadanya, dulu pernah ikut perang Badar. Perang Badar. Maka ini tidak benar. Disebutkan di dalam beberapa tarikh, innahu syarafa fi ghazwati badr seperti dinisbatkan kepadanya berkata Jabir kuntu umiju sahabi al-ma'a yauma badr bahwa aku dulu menimbakkan air untuk diminum oleh para sahabat di perang Badar. Ini lafaz yang menunjuk bahwa Jabir ikut perang Badar. Namun Sanadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Sa'ad bin Mansur dan Sa'id bin Mansur dari jalan Abu Muawiyah Anil Aknas an Abi Sufyan an Jabir. Isnadnya dhaif karena al Aknas di jami riwayatnya menyebutkan dengan anak-anak dari Abu Sufyan dan Abu Sufyan adalah Tauhah ibnu Nafi' dan bukan dari min asbatina dari Abu Sufyan al aqmas tidak meriwayatkan banyak dari mereka. Maka di perang Badr tidak pernah ikut. Maka dia tidak pernah ikut perang Badr, wala perang Uhud. Muhammad, kum. Saya iman muskilah. Kum. Kelas sadri bukumah. Maka dia melaksanakan peperangan selain perang Badr dan perang Uhud. Adapun di perang Uhud, maka bapaknya meninggal di sana. Adapun di dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah sendiri mengatakan, "Wazaltu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'a asrata ghazwatan." Maka aku bertempur, berjihad bersama Nabi 19 peperangan. Lihat bagaimana kegagahan Jabir dan dia menyayangkan untuk tidak bisa ikut Badr dan Uhud. Karena memang masih kecil. Dikatakan, Kala Jabir lam as'ad Badran wala uhudan. Ini diriwayat muslim. Dan aku tidak mengikuti perang Badr dan perang Uhud. Mana ani abi? Karena bapakku marahku. Falamma kutila abi, yakni Abdullah, yauma Uhudin, lam atahallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maka dulu dia dilarang oleh bapaknya. Kenapa? Karena dia anak satu-satunya laki-laki dan mempunyai adik-adik perempuan yang masih kecil. Kalau dia ikut berperang juga siapa yang mengurus anak-anaknya? Anak-anak dari Abdullah. Pendalilannya seperti di hadis yang mutafakun alaih. Yang pernah kita ulang juga di kitab apa? al mumtih Nah, ingat hadisnya dari Jabir. Di saat Nabi mendoakan Jabir, Barakallahu lak. Di saat Jabir menikah, Nabi mendengar Jabir nikah. Maka kemudian, karena dia termasuk pemuda dari kaum muslimin, maka di saat Nabi menikah, maka Nabi menanya, di saat Jabir menikah, Nabi menanyakan kepada Jabir, "Tazawwajta?" "Na'am, ya Rasulullah." "Tazawwajta bikran am Kamu menikahi perawan ataupun janda? dikatakan janda ya Rasulullah. Kenapa menikahi janda? Ala tazawaj tabikon yula ibu hawa tula ibu bika. Kamu tidak menikahi perawan yang mana perawan itu akan bermain-main dengan kamu dan kamu akan bermain-main dengannya dan dia bermanja-manja kepadamu. Kenapa? Karena the first love, cinta pertama. Cinta pertama lain dengan janda, cinta kedua, ketiga dan sebagainya. Alhasil, kenapa menikahi janda? Eh, tidak menikahi perawan, tapi malah menikahi janda. Dan dohirnya di situ pernikahan pertama dari Jabir. Maka Jabir muda menikahi janda. Itu loh maksudnya. Apa alasannya Jabir dan ini menyebabkan doa Nabi? Lianna Abdullah Karoka di riwayat Sab'ah, di riwayat Tis'ah banat. Maka Abdullah meninggal di perang Uhud dan meninggalkan sembilan di riwayat di riwayat tujuh dari putri-putri perempuan dari adik-adikku semuanya. Maka kesimpulannya Jabir ditinggal oleh bapaknya Abdullah di perang jihad dan meninggalkan sembilan putri yang di bawah Jabir. Maka syahidnya sembilan. Jabir yang ke sepuluh. Kalau di riwayat yang sembilan. Di riwayat ada yang tujuh. Berarti Jabir yang ke delapan. Maka terbayang urutan sembilan putri-putri yang butuh kepada diganti popok, butuh kepada diberikan makanan, dimasakkan makanan. Maka kalau Jabir menikahi perempuan perawan, perawan ini akan bermanja-manja dengan Jabir. Akhirnya kasihan adik-adiknya. Maka Jabir memilih janda. Yang janda walau alam di sini dohirnya dia telah terbiasa untuk mendidik anak, maka diharapkan membantu adik-adiknya. Karena di lafaz disebutkan tajawaztu tayyiban li ajli ukhti ahwati karena Abdullah meninggalkan tis abanat. Maka didoakan oleh Nabi idan barakallahu lak. Maka inilah dari keutamaan Jabir yang mana dia min asja'in nas mengikuti peperangan Nabi 19 peperangan setelah meninggal bapaknya. Dan dulu Nabi Muhammad eh, dan dulu Jabir mencintai apa yang dicintai dan dimakan oleh Nabi. Seperti diriwayatkan di dalam hadis berkata Jabir bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam akhadha data yaumin ila manzilihi fa akhraja ilaihi falaqa min khubzin faqala ma min udmin Faqalu ila syai' min Maka di saat Nabi mengajak Jabir untuk makan di rumahnya, maka kemudian Nabi menghidangkan makanan dan dihidangkan roti. Namun hanya roti, roti saja. Dimakan dengan apa? Temannya. Maka dikatakan mamin udmin tidak ada kalau di sini laut yang ada airnya itu apa namanya? Sopnya ataupun teman untuk makan kuah. Apakah ada kuah? Fakalu la ila syai' min khal. Tidak ada wahai Rasulullah kecuali kuah cuka. Maka Nabi mengambilnya fa'inal khal nikmal udum. Maka sungguhnya cuka adalah sebaik-baiknya dari kuah. Berkata Jabir, Famazil tu Ahabul khol mundu Tuha min Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itu aku mencintai untuk minum cuka, makan dengan roti dengan cuka. Karena dulu Nabi mengatakan inal khol nikmal udum. Karena khol ataupun cuka itu adalah sebaik-baiknya dari kuah. Maka berkata Talha tu ahabul khal mundu samit tuha min Jabir. Maka Tolhah yang meriwayatkan hadis ini, Tolhah yang meriwayatkan dari Jabir, mengatakan, maka aku pun semenjak mengetahui hadis ini bahwa Jabir meriwayatkan dari Nabi, fa'inal khal nikmal udum dan berkata Jabir, tu ahabul khal mundu samit tuha", maka tabi'i ini, Tolhah yang meriwayatkan hadis ini, pun mengatakan dan aku pun mencintai suka semenjak aku mendengar dari sahabat Jabir bin Abdullah. Maka beginilah salah. Menerima hadis, meriwayatkan hadis dan mengamalkannya. Begitupun kita di sini mempelajari kitab akidah dan fikih dari ucapan Nabi dan kita mengamalkannya. Dan wajah pendalilan, kita tutup pelajaran kita dengan wajah pendalilan. Wajah pendalilan dari dua hadis ini lapor Rasul Ramadan makruh kepada salatul makruh dan zakat al makruh Maka di sini menjelaskan bahwa al makruh hukumnya kepada yang diapakan. Karena walau di sini al-atifah maknanya mutlak al-jam seperti dinukilkan di Mubni Labib dari makna wau atifah adalah mutlak al-jama' Maknanya dia hukumnya sama. Berdalil seperti ucapan Allah Jalla wa'ala, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَ Maka di sini bahwa Nuh dan juga ashabu Sabina, ashab Sabina, waladina kanu ma'ahu diselamatkan. Fa'anjainahu wa ashab di Maka di sini diapatkan ashab Sabina kepada Nuh. Fa'anjainahu. Kata Allah, kami menyelamatkan dia. Maka nuh di sini domirha fi mahali nasab maka ashaba sakinah makulundi eh, akuan maktuf kepada makulundi maka ashaba mansub. Begitupun di sini di dalam hadis-hadis ini siang maktuf kepada salat al-maktubah dan zakah al-mafruḍah maka hukumnya sama menjadi wajib. Maka ini yang bisa kita berikan di pertemuan hari ini. ونقف إلى هنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا